الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شر الإخوة رحمكم الله Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan yang berkaitan dengan halalnya jual beli dan syarat-syarat sahnya jual beli. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan wa'lam anna syira'a wal bai'a halalun إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة dan ketahuilah bahwa jual beli itu hukumnya adalah halal jika transaksi jual beli itu ada di pasar kaum muslimin sesuai dengan hukum Alkitab was Sunnah Demikian pula apa yang dijual di pasar kaum muslimin dari sesuatu yang tidak diketahui keharamannya hukum asalnya adalah halal misalnya seorang dia masuk ke pasar kaum muslimin ingin membeli daging ayam misalnya atau daging sapi atau semisalnya tidak perlu ragu atau tidak perlu bertanya ini orang yang menyembelih ayam atau kambing ini dia orang muslim atau bukan kalau muslim membaca basmalah atau tidak misalnya atau dia sholat atau tidak tidak perlu ya. kita akan masuk ke restoran misalnya di negeri muslimin kita tidak perlu kemudian menanyakan ya, ayamnya, dagingnya, apanya semuanya apakah itu disembelih sesuai dengan cara syariat Islam atau tidak tidak perlu. Ya. Apa yang dijual di pasar kaum muslimin selama hukum asalnya itu halal, kita tidak perlu mengorek ya lebih dalam ya seperti apa cara menyembelihnya, ya dihasilkan dari mana apakah dia dari mencuri atau dari apa tidak perlu ya seperti itu min ghairi ayyadkhulahu taghrirun aw dhulmun aw ghadrun aw khilafun lil Qur'an aw khilafun lil ilmi jual beli yang tidak dimasuki oleh bentuk tagrir ya bentuk penipuan. Bentuk horor yang padanya ada unsur untung rugi. Misalnya seorang membeli ikan yang masih di kolam atau seorang menjual ikan yang masih di kolam. Orang tidak tahu seberapa jumlah ikan yang ada di kolam ini. Demikian pula kalau dia tahu seberapa beratnya, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Jual beli yang seperti ini padanya ada ketidakjelasan barang yang dibeli yang pertama, yang kedua ada unsur untung rugi yang seperti ini masuk pada bab perjudian, masuk pada bab perjudian. Audulmun atau bentuk mendolimi orang lain. Misalnya seorang me menjual barang kepada orang lain dengan cara paksa. Kamu harus beli, kalau tidak akan dipukul misalnya. Atau kamu harus menjual barang ini kepada saya, kalau enggak akan saya ambil. Ini bentuk kedoliman. Masuk pula di situ tadilis penggelapan. Barang yang aslinya ada cacatnya kemudian dipoles sehingga tampil seolah-olah itu barang yang mulus, barang yang tidak ada cacatnya. Misalnya seorang menjual sepeda. Bagian poroknya misalnya itu retak. Retak atau patah, retak lah ya. Kemudian dia tutup ya dengan apa namanya? uh, sesuatu ya stiker atau yang lainnya atau dengan didempul ya sehingga tidak kelihatan retak beda kalau dilas kemudian dicat itu beda karena itu kalau dilas berarti akan apa kuat lagi tapi ini enggak orang yang beli tidak tahu kalau itu ada cacatnya ya seperti ini bentuk eh, penipuan dalam jual beli yang kalau seandainya dia yang membeli dia kan tidak mau ditipu sama juga orang lain ya tidak mau diperlakukan seperti itu sehingga ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang atinun nasihah agama adalah memberikan ketulusan di antaranya adalah an-nasihah li'amatil muslimin memberikan ketulusan kepada seluruh kaum muslimin yang di antara arti memberikan ketulusan kepada seluruh kaum muslimin seorang mencintai untuk kaum muslimin apa yang ia cinta untuk dirinya dan seorang tidak menyukai bagi kaum muslimin apa-apa yang dia tidak suka untuk dirinya. Kalau dia tidak suka ditipu, maka dia tidak menipu. Kalau dia suka diperlakukan baik, maka dia memperlakukan orang dengan baik. Au ghadrun atau ghadrun. Pengkhianatan. Dalam jual beli ini haram hukumnya. Au khilafun lil Quran atau sesuatu yang menyelisih Al-Quran menyelisih agama walaupun penjual dan pembeli itu sama-sama ridho jadi keriduan antara pembeli dan penjual itu bukan syarat utama bukan syarat satu-satunya bisa jadi pembeli ridho penjual ridho tetapi bertentangan dengan agama yang seperti ini tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil Disebutkan la ta'kulu ambalakum Janganlah kalian memakan harta kalian maksudnya harta saudara-saudara kalian. Karena kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Kaum muslimin ibarat satu rumah yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Ketika kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, itu artinya kita memakan harta kita dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan Antara daradim minkum kecuali harta itu didapat dengan perniagaan yang dilandasi saling keridoan di antara kalian ini syarat di antara syarat sahnya jual beli Taib. dan ini uh, babnya adalah bab fikih tentunya Kitabul Buyu, kitab yang berkaitan dengan masalah jual beli. Ini semantas untuk kita kaji, kita pelajari. Karena bisa dikatakan kita tidak pernah setiap harinya lepas imma ada kalanya kita menjadi penjual wa imma ada kalanya kita menjadi pembeli dan karena saking banyaknya bentuk jual beli yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita butuh tahu mana jual beli yang dibolehkan oleh agama dan mana jual beli yang dilarang oleh agama. Kemudian kita akan masuk pada poin berikutnya yang berkaitan dengan al khawfu war roja sikap takut pada Allah dan sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu. Sudah kita sebutkan bahwa para ulama kaum muslimin mereka adalah orang yang paling sayang pada umatnya. Di sela-sela mereka menyampaikan ilmu agama, tidak lupa mereka dalam menyampaikannya diiringi dengan doa. Dan ini tentunya akan menjadikan orang yang disampaikan kepadanya nasihat akan menerima. Orang ketika dia diajak, diseru, didakwahi kemudian didoakan kebaikan orang yang akan orang yang mendapatkan nasihat akan menyerap dan menerima apa yang akan disampaikan kepadanya annahu yanbaghi lil 'abdi an tashabahu asy abadan ma sahibat dunya seyogyanya seorang hamba untuk senantiasa disertai oleh rasa takut. Ada rasa takut kepada Allah senantiasa menyertai dia selama dia selama dia masih hidup di dunia ini. Artinya seorang tidak boleh dia merasa aman dari dosa yang ia lakukan. Bisa jadi seorang melakukan dosa yang dia sudah lupa, nggak ingat sama sekali. 40 tahun setelah itu baru Allah hukum atas dosanya. Bisa jadi seorang dia berbuat dosa sudah lama, sudah lupa. Dia berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dia lupa dengan dosa yang mungkin dulu pernah dia lakukan. Sekian puluh tahun baru dia mendapatkan hukuman dari dosa tersebut. Seorang jangan merasa aman atas apa yang pernah dia lakukan. Makanya seorang beristighfar meminta ampun kepada Allah tidak hanya atas dosa yang dia ingat, tidak atas dosa yang dia hanya ya, masih ya mengingatnya, tapi dosa yang dia mengingatnya dan yang dia telah melupakannya dosa yang ia lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja. Hendaklah seorang senantiasa sikap takut pada Allah menyertai dia selama dia masih hidup di dunia ini. Jangan merasa aman dari fitnah. Li'annahu la yadri ala ma yamutu. Karena seorang tidak tahu di atas apa dia mati bisa jadi seorang tadinya ahli ibadah orang yang sangat taat pada Allah ternyata dia setelah itu berubah dan mati di atas kesyirikan di atas kemaksiatan orang tidak tahu selama hayat masih di kandung badan tidak bisa seorang dia mengklaim dirinya akan selamat. Lihatlah Allah SWT ketika menyebutkan kisah para nabi dan para rasul. Kisah orang-orang yang salih yang menjadi panutan. Allah swt mengatakan wa yad'unana rohoban wa Dan mereka beribadah kepada kami, beribadah kepada Allah raghaban wa Dengan harap-harap cemas. Berharap atas ibadahnya, ketaatannya diterima oleh Allah tapi khawatir tidak diterima oleh Allah. Khawatir juga atas dosa yang dilakukan olehnya. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang ayat walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah dan orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut kata Aisyah ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan ayat ini orang yang dia berzina, dia mencuri, dia takut akan diadab pada Allah? Kata Rasulullah, ya Ibn Tasiti. Bukan seperti itu wahai putrinya. Siddiq. Sesungguhnya dia adalah orang yang sholat, orang yang sodakoh dan puasa. Tapi dia khawatir jika amalannya tidak diterima. Itu yang dimaksud. Maka alaihi salatu wassalam bukan orang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia takut diadab kalau itu jelas ya lebih dari itu melakukan kebaikan melakukan ketaatan tapi khawatir jika amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian salaf dahulu ada yang tidak mau tinggal di Mekah. Bukan mereka tidak tahu fadilah, keutamaan ibadah di Masjidil Haram. Tahu mereka. Dan ya, mereka tahu besarnya dosa dan kesalahan jika mereka melakukan kemaksiatan di sana. Ibadah belum tentu diterima. Tapi dosa dan kesalahan ditulis sebagai dosa. Tidak sama seorang yang menentang raja di istananya dengan orang yang menentang raja di ujung di, di ujung apa? negerinya ibarat orang yang berbuat maksiat di Masjidil Haram, berbuat maksiat di tanah suci. Ibaratnya dia membangkang pada raja, menentang pada raja di istananya. Ya, tentu lebih besar ya e, dosa kesalahan yang dilakukan olehnya. Li'annahu la yadri ala ma yamutu. Karena orang tidak tahu di atas apa seorang itu mati? Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk hadis yang mengerikan. Hadis yang menyebutkan proses penciptaan manusia dari dia setetes air mani sampai kematiannya. Dijelaskan dalam hadis Ibn Mas'ud ada seorang yang dia beramal dengan amalan menghuni surga secara lahiriah orang menganggap orang tadi orang baik sudah. Tidak ada antara dia dengan sorga itu kecuali hanya satu kilan. Ternyata kitab catatan telah menentukan bahwa dia penghuni api neraka. Kemudian dia mengamalkan amalan ahlu nar, amalan ahli neraka, kemudian dia masuk dalam neraka. Ada orang yang dohirnya dia mengamalkan amalan alunar amalan menghuni api neraka. Sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali hanya ya satu kilan. Kemudian dia mengamalkan dengan amalan ahlu sorga. Kemudian dia masuk dalam sorga. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam dengan para sahabat dalam peperangan tiba-tiba datang seorang musyrik menyatakan keislamannya di tengah-tengah berkecamuknya apa? api peperangan. Diterima. Orang tujuan dari jihad adalah agar manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu taala. Orang musyrik ini yang sekarang sudah muslim karena memang dia masuk Islam di saat berkecamuknya pertempuran dia langsung ikut terjun. Ya. Di medan laga ini dan ikut pada barisan muslimin kemudian dia terbunuh dalam perang ini. Belum ada amalan apapun yang ia lakukan. La salah, wala zakah, wala hajj, wala saum. Tidak ada. Hanya berjihad. Terbunuh dalam perang ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan amila qalilan wa ujira kathiran. Orang seperti ini sedikit amalannya tetapi banyak ya pahalanya Bayangkan antara dia dengan kematian cuma berapa saat. Andai kata dia mati di atas kafiran, neraka sudah. Tapi ternyata orang ini dapat hidayah. Sebelum kematiannya dia masuk Islam. Ya, hanya dalam hitungan menit, hitungan jam, saat yang sangat pendek. Kemudian dia masuk pada barisan muslimin dan terbunuh sebagai syahid. Dia sedikit beramal, tetapi mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima yukhtamu lahu. Seorang juga nggak ngerti di atas apa dia ditutup kehidupannya. Karena yang namanya amalan itu yang dilihat itu adalah akhirnya. Dahulu dikatakan al-ibratu bikamalin nihayah la binaksi al bidayah yang dianggap itu kesempurnaan akhir <clears throat> finalnya itu apa bukan kurangnya ya di awal perjalanan orang bisa jadi di awal dia balik di awal dia menginjak usia dewasa banyak kekeliruan banyak kesalahan namun ketika dia sudah semakin sepuh semakin berumur kemudian dia sadar dia taubat yang dianggap itu kesempurnaan akhir bukan kurangnya apa di awal yang dianggap itu finalnya ya sempat terpeleset sempat terpelanting sempat terjatuh dalam dosa tapi akhirnya dia selamat ya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala wa ala ma yalqallaha azza wa jalla dan di atas apa seorang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang akan dibangkitkan di atas apa dia meninggal. Ketika ada seorang sahabat jatuh dari kudanya. Ketika Haji Wada bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan mati. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat, kuburlah dia ya dengan kain ihramnya dan jangan kalian tutupi wajahnya karena dia akan bangkit nanti di yaumul kiamah dalam keadaan bertalbiyah orang yang mati dalam keadaan pakai pakaian ihram dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu dan ini tentunya bentuk penghormatan yang besar kepada orang ini meninggal dalam keadaan taat pada Allah meninggal dalam keadaan dia meninggalkan kemahalaman meninggalkan kelezatan hidup meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan pada Allah berhaji bersama Rasul alaihi salatu wasalam dibangkitkan dalam keadaan dia memakai pakaian ihram bertalbiyah demikian pula orang yang mati syahid dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir. Rasul alaihi wasallam mengatakan al-launu launu dam wa rihu rihu al-miski. Warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Dan ini tentunya bentuk penghormatan yang besar kepada orang ini di hadapan para makhluk. Inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk agama. Ini di antara contoh. Ada pun orang yang mati di atas kemaksiatan wal billah, dia akan dibangkitkan di atas apa yang ia mati di atasnya. Orang yang berkhianat nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan pantatnya ditancapkan kepadanya tanda yang orang bisa membaca ya bahwa ini seorang yang berkhianat seorang yang berkhianat ditancapkan bayangkan di pantat nggak bisa dia membuangnya di hari di mana dikumpulkan seluruh manusia dari awalnya dan sampai, uh, sampai akhirnya semua orang melihatnya seperti apa malunya ketika seorang itu ya mengkhianati orang lain dibalas dengan dipermalukan di hadapan makhluk nanti di yaumul qiyamah Wa in amila kulla amalin khair. Seperti apapun seorang melakukan amal kebaikan, tidak boleh seorang dia merasa aman karena belum tentu amalannya diterima. Bisa jadi satu dosa yang ia lakukan menjadikan dia diadab karenanya. Lihat Adam dan Hawa diusir dari sorga. Seberapa dosa yang ia lakukan? Satu kesalahan saja yang ia lakukan. Hanya makan dari pohon yang mereka ya dilarang untuk makan darinya. Ternyata Allah SWT telah mengusirnya dari sorga menempatkan di muka bumi yang untuk makan dan minum harus sulit harus mencari satu kesalahan sudah berakibat fatal seperti ini Lihat kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Uhud adalah kemaksiatan sebagian sahabat. Adalah pasukan inti yang diletakkan di atas gunung yang mereka diperintah untuk memantau gerak-gerik lawan. Mereka bermaksiat kepada perintah Rasul di mana Rasul memerintahkan mereka untuk tetap pada posisi mereka baik kalah atau menang ternyata mereka sebagainya turun. Meskipun sudah dilarang oleh sang komandan Abdullah bin Jubair, tapi ternyata mereka tetap turun. Kemenangan yang sudah di depan mata, ghanimah yang sudah dipegang diambil oleh sebagian sahabat, ternyata harus lepas kembali. Kondisi berbalik, ya, dan medan tempur berubah menjadi apa? Ya, yang tadinya kemenangan ada di pihak muslimin kemudian berubah 160 derajat. Terbunuh para jawara muslimin, terbunuh khiyarus sahabah, terbunuh para orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat di antaranya adalah Hamzah Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Mus'ab Ibnu Umayyah dan yang lainnya dari para sahabat. Ini disebabkan karena kemaksiatan sebagian kecil sebagian kecil dari pasukan. Sudah berakibat fatal. Kekalahan dialami oleh semuanya. Kalau kemasatan yang dilakukan oleh sebagian pasukan yang di situ ada takwilnya. Takwilnya itu apa? Perang sudah selesai. Musuh sudah jauh, kenapa kita tidak turun? Bela Rasul berpesan, kalian jangan turun, baik kalah atau menang. Sebenarnya untuk perang Uhud ini panjang kisahnya. Ar Rasul waktu awalnya <clears throat> beliau itu ingin perangnya itu perang kota. Perang kota itu artinya Ar Rasul dan sahabat tetap bertahan di kota dan tidak keluar. Tapi orang-orang yang tertinggal dalam perang Badar mereka itu usul ya Rasulullah. Dulu ketika perang Badar kami nggak sempat ikut ini sudah ada tantangan lawan, kita keluar ya, kita hadapi di Uhud. Rasul sudah awalnya bertekad sudah kita perang kota saja. nggak usah kita keluar. Kemudian Rasul memakai pakaian baju besinya, ya, mengambil senjatanya kemudian siap. Sebagian sahabatnya menyesal ya Rasulullah. Mungkin kami memaksa Anda untuk keluar ya Rasulullah. Ya, sudahlah kita perang di sini saja, perang kota nggak perlu kita keluar. Kata Rasul kalau seorang Rasul seorang Nabi sudah mempersiapkan diri untuk tempur, tidak apa? Tidak akan mundur. Ya, Rasul sudah memakai pakaian apa? Perangnya, ya sudah. Ya. Tinggal dihadapi saja. Ya. Dan Rasul sebenarnya bermimpi ya bahwa ada seekor sapi disembelih dan apa namanya e, mati tentunya dan ditakwilkan bahwa ini adalah kaum muslimin akan tersembunyi dan terbunuh dalam perang ini dan ternyata betul di antara terbunuh adalah sahabat yang mulia Hamzah ibnu Abdi al Muttalib kembali kepada kemaksiatan sebagian pasukan telah mengakibatkan kekalahan telak dialami oleh semua orang kata Ibnu Qayyim yang lainnya dari dan sebagian ulama yang lainnya bahwa kalau ini kemaksiatan yang sedikit telah mengakibatkan kekalahan yang fatal. Lalu bagaimana dengan orang yang setiap saatnya bermaksiat pada Rasul alaihi salatu wassalam? Satu kesalahan yang kesalahannya itu ada takwil ya. Yang mereka seperti ada alasan lah untuk turun dari gunung karena musuh sudah apa e, pergi itu pun mengakibatkan kekalahan yang fatal lalu bagaimana dengan orang yang setiap saatnya bermaksiat pada Ar Rasul alaihi salatu wasalam ketika datang seorang komandan hizbi pada Syekh Al Albani rahimallah membanggakan ya Syekh pasukan kami sekian sekian kata Syekh Al-Albani Apakah seluruh pasukan anda Meyakini Allah di atas langit? Apakah seluruh pasukan anda meyakini Uluwullah Tingginya Allah di atas langit? Sang komandan kelimpungan Ya Dia belum menjawab dengan jawaban politis Ya Arju Ya saya berharap seluruh pasukan saya Ya Meyakini seperti itu Kalimat arju ini kalimat yang apa? Ya. E, politis tadi. Ya. Saya berharap. Berarti komandan nggak ngerti keyakinan apa? Pasukan. Bagaimana akan menang satu pasukan yang tauhid mereka tidak beres? Sementara pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi yang pasukan itu adalah para sahabat yang mulia ketika ada sedikit saja dari mereka berbuat maksiat kekalahan dialami oleh semuanya Lalu bagaimana dengan pasukan yang tidak mengerti at-tauhid? Pasukan yang menyelisih dakwah sunnah. Rasul ketika berangkat menuju Hunain, di tengah-tengah pasukan ada orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika mereka, sebagian mereka meminta pohon cantelan untuk mencantelkan senjata mereka seperti dahulu kebiasaan mereka ketika masih musyrik. Ar-Rasul tidak tinggal diam Ah, Rasul tidak menunda ah ini kondisi kita sedang perang ah nantilah nasihatnya kalau sudah selesai perang tidak. Justru yang dimaksud dari jihad jadi maksud dari perang adalah untuk memurnikan at Ketika orang yang ya berjihad ini tohinya tidak murni, ya, bagaimana akan menang melawan lawan? Ar-Rasul tidak tinggal diam, langsung Ar-Rasul menasehati mereka permintaan mereka untuk mencarikan pohon cantelan persis seperti Bani Israel ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun telah menyeberangi Laut Merah mereka meminta untuk dibuatkan berhala ya, persis seperti itu Rasul tidak tinggal diam ini penting ya seperti ini sehingga seorang tidak boleh dia menganggap ya kemaksiatan yang ia lakukan sesuatu yang kecil. Dahulu para salaf kita melakukan dosa. Ada sebagian dari mereka melakukan dosa dan mereka menganggap sesuatu yang besar. Tapi setelah itu setelah jauh dari masa kenabian dan dari masa sahabat, jauh dari masa generasi awal umat ini yang baik, orang berbuat maksiat besar tapi dia menganggapnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya ya dia tepis seolah-olah satu yang ringan ya. dahulu sebagian salaf mengatakan seandainya saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah saya ingin mati di saat itu karena yang Allah terima adalah amalan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satu sujud ini kalau diterima oleh Allah, saya ingin mati ya ketika itu. Wa yanbaghi lirrajul al-musrif ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu minallahi ta'ala indal maut. Dan seyogyanya seorang yang dia banyak melakukan dosa Janganlah dia putus asa. Asa itu harapan. Putus asa berarti putus harapan. Yang namanya asa itu harapan. Seribu asa berarti seribu harapan. Putus asa berarti putus harapan. Jangan sampai seorang itu putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak meninggal meskipun dia melakukan apa yang ia lakukan dari dosa. Artinya bukan kemudian dia menganggap ringan, tapi dia khusnudan pada Allah. Selama dia menyesal, dia bertobat, dia berharap Allah mengampuni dosanya. Wa yuhsinu dhannahu <clears throat> dan dia berbaik sangka kepada Allah. Wa yakhaf dan dia takut atas dosa-dosa yang ia lakukan. Fa in rahimahullah fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dzambin jika memang nanti akhirnya Allah merahmati dia maka itu semata-mata nikmat dari Allah dan seandainya Allah mengadab dia maka tidak lain dan tidak bukan kecuali karena dosa yang ia lakukan adalah sahabat Amr ibn As ketika dia hendak meninggal dia menangis ditegur oleh sebagian orang yang ada waktu itu. Kenapa Anda menangis? Bukankah Anda bersahabat dengan Nabi? Kata dia, saya menangis karena saya mengingat tiga fase kehidupan. Tiga tahapan kehidupan yang dilalui oleh ya dia. Tahapan yang pertama, ketika sahabat Amr bin As ini masih musyrik. Memusuhi Nabi, tidak ada di bumi ini orang yang paling dibenci lebih daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan ketika para muhajirin mereka lari dari Mekah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka pun tidak lepas dikejar oleh Amr bin As sebagai diplomat orang Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi agar memulangkan para muhajirin walaupun gagal upaya dia karena Raja Najasyi justru melindungi para muhajirin. Kalau dia mengingat-ingat masa lalu yang seperti itu, andai kata dia mati dalam keadaan seperti ini, nar sudah, raka sudah. Kemudian fase yang kedua, ketika dia masuk Islam dan bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasalam yang kalau dia mati di saat seperti itu dia berharap masuk ke dalam surga. Ada kisah yang menarik. <clears throat> Ketika dia ingin berbaiat pada Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, bentangkan tangan Anda, saya akan berbaiat." Kan baiatnya laki-laki itu kan dengan cara menyalami kalau perempuan cukup dengan ucapan. Ketika Rasul membentangkan tangannya, ternyata Amr bin As justru malah menarik tangannya sendiri. Kata Rasul ada apa wahai Amr bin As? Tadinya ingin bayat, kemudian kok malah menarik tangannya tidak mau berbayat? Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya mau berbayat dengan syarat. Kata Nabi, apa syaratnya? Syaratnya kesalahan-kesalahan yang dahulu saya lakukan diampuni. Kata Rasul, "Ama alimta ya Amru annal Islama yajubu maqablahu." Ya Amr bin As, apa kamu tidak tahu bahwa dengan kamu masuk Islam, apa yang dahulu kamu lakukan diampuni oleh Allah. Ya. Dengan masuk Islam, apa yang dahulu kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang ketiga ketika Rasul meninggal. Amr bin As ya dia dikirim oleh para khalifah untuk memimpin pasukan. Bahkan dialah yang membuka daerah Mesir sebagai pintu gerbang benua Afrika ya Amr bin As yang apa? Yang membukanya dan dia menjabat jabatan yang strategis di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian inilah yang paling ditakuti. Saya nggak tahu apa yang Allah akan perlakukan terhadap saya. Yang pada fase yang ketiga ini, fase yang paling mengerikan, kalau fase yang pertama jelas sudah lewat. Andai kata dia mati pada fase yang pertama ketika dia masih musyrik, neraka sudah. Tapi sudah selamat dia. Fase yang kedua ketika dia bersahabat dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, kalau dia mati di saat itu, dia berharap masuk dalam surga. Fase yang ketiga inilah fase yang sangat mengerikan. Fase ketika dia sudah ya hidup sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau memegang jabatan, memimpin pasukan, dan apa yang dia lakukan hanya Allah yang tahu. Disinilah dia berharap akan rahmat Allah, tapi takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala.